Amma ba'd Ikhwati fillah hadirin jamaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Pada sore ini Kita Ditemukan oleh Allah Di tempat yang mulia ini Di masjid yang merupakan salah satu dari rumah Allah. Besar harapan kita dengan ini, kita termasuk orang-orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya di Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah ketika sekelompok orang berkumpul bertemu di rumah-rumah Allah mereka baca ayat-ayat Allah mereka pelajari di antara mereka maka sungguh turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman, wa ghasyiatumur rahmah, mereka pun diliputi oleh rahmat, kasih sayang, dan mereka disebut-sebut oleh Allah. Ini dibanggakan, dipuji di hadapan para malaikatnya. Fadilah besar maka jazahumullah khairan kepada terkhusus takmir Masjid Ahmad Yani ini baik itu imamnya maupun segenap eh, takmir yang memberikan waktu untuk kita akur saling mengingatkan, dan itu sifat mukminin. Watawasau bil hak watawasau bis sabr. Kita berharap dengan semua ini, Allah jadikan ini termasuk dalam timbangan kebaikan mereka di akhirat kelak. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah di dalam kitab Terghibut Terhib Terhib wa Terhib karya Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullah beliau bawakan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda likulli amalin syirah Wa kulli syirratin fatrah. Setiap amalan ada masa semangatnya, ada giatnya, dan setiap giat semangat pasti ada masa jenuhnya. Pamangka nat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Maka jika di masa jenuhnya dia kembali kepada sunnahku, maka dia telah terbimbing dalam hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Namun jika masa jenuhnya kepada selain itu, selain sunnahku, maka sungguh dia telah binasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, juga oleh Ibnu Abi Asim, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya amalan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin yang tentunya dengan amalan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah. Yang Rasulullah inginkan dari mereka untuk itu tidak terlalu tajam. Dalam artian tidak memaksakan diri melebihi kemampuan yang ada pada diri mereka. Karena kalau itu terlalu tajam, terlalu over, terlalu semangat berlebihan, pasti pada ujungnya akan mengarah kepada taksir. Dia akan menyia-nyiakan dan mengabaikan amalan itu. Sehingga keluar dari tamasuk bis sunnah keluar dari istiqamah dan berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini semakna dengan apa yang Rasulullah sebutkan ahabul amal ilallahi muha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai yang langgeng, istiqomah terus dijalankan, diamalkan, walaupun itu sedikit. Tetapi terus menerus tidak berhenti dia dalam mengamalkannya. Rasulullah dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam mengajak dan mengingatkan umatnya agar semangat mereka dalam beribadah tidak keluar dari sunnah beliau yang suci, dari ajaran beliau yang mulia, sehingga setiap yang memiliki hak akan dia berikan haknya sesuai porsinya. Robnya punya hak Allah. Maka dia beribadah, menunaikan hak Allah. Tetapi Allah perintahkan pula untuk dirinya juga diperhatikan haknya sebagai manusia. Istirahat, makan, minum, dan selanjutnya. Begitu pula istrinya punya hak untuk dicukupi segala kebutuhan yang dia tentunya menuntut untuk mendapati itu semua. Demikian masing-masing diberikan haknya dengan adil, tidak ada yang terdolimi, tidak ada yang dikurangi, bahkan tidak ada yang disia-siakan hak-haknya. Hadis mengingatkan kita bahwa orang yang over terlalu semangat menuruti segala kemauannya untuk melakukan ini, untuk melakukan itu di luar tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya justru akan melemahkan imannya. Bahkan naudzubillah itu akan membuat keras hatinya, koswa. Membuat kolbu seorang hamba keras sehingga tertutupi kalau sudah keras. Tidak bisa lagi tampak baginya al-haq. Kalla barrana ala kulubihim. Maka nu yaksibun. Itulah ron yang Allah sebutkan dalam ayat. Sehingga orangnya sulit. Kalau sudah seperti itu, untuk dinasehati sulit, diingatkan berat, menolak, melawan, dan demikianlah dampak ketika orang sudah tidak berada dalam tuntunan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa perkara yang membantu seorang muslim maupun muslimah untuk menjaga dirinya, menjaga kolbunya, hatinya dari koswah, dari ron, noda hitam, naudzubillah yang bisa menutupi hati, Antara lain yang pertama adalah tadabbur Al-Quran Al-Azim yang memang Allah jadikan sebagai syifa, obat, rahmat, hidayah bagi mukminin. Firman Allah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Quran ini sebagai syifa, penyembuh, obat, sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang mengimaninya. Bagi yang tidak mengimaninya, sia-sia saja baginya semua itu. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak tadaburnya terhadap kitabullah Al-Quran di musnad Imam Ahmad ketika Rasulullah SAW sholat beliau terhenti pada ayat yang membuat beliau sangat tersentuh karena menunjukkan beliau tadabur sangat terhadap maknanya yaitu di surat Al-Maidah 118 in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim jika engkau azab mereka hambamu ini Ya mereka hambamu, engkau yang memiliki, engkau yang ciptakan. Tapi jika engkau ampuni, maka engkau sungguh maha mulia, maha bijak. Segala ketetapan dan keputusan Allah yang tentukan. Diadab, ataukah kemudian manusia ini akan diampuni oleh Allah, hanya Allah yang menentukan. Rasul berhenti di ayat ini dan beliau ulang beberapa kali menunjukkan beliau sangat tadabbur dan memahaminya. Demikian pula jika beliau lewat ayat adab, beliau berhenti berlindung diri kepada Allah darinya. Jika beliau melewati ayat rahmat, beliau berhenti memohon kepada Allah dari keutamaannya, itu semua tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya tadabur. Berusaha untuk memahami <clears throat> ayat-ayat yang dia baca, terutama jika itu di dalam Quran. Rasul pula yang menyebutkan syayyabatni Hud wa akhawatuha qabla al-mashib. Surat Hud beserta surat-surat yang lainnya membuat aku tua, membuat aku beruban. Nah, karena di dalamnya banyak Allah sebutkan tentang kiamat, kejadian-kejadian yang ada di dalamnya, neraka, murka Allah, adab. Ketika itu difahami dan ditadaburi, membuat seorang mukmin takut karenanya sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan syayyabatni Hud wa akhawatuha. Surat Hud ini dan surat yang lain membuat aku tua karenanya. Sallallahu alaihi wasallam. Akhawatuha di Tirmidzi disebutkan beberapa yang lain itu surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma yatasaalun, juga idza syamsu kuwirat. Karena ma'ruf kalau kita amati surat-surat ini banyak berbicara tentang hari pembalasan, tentang kiamat dan dahsyatnya, semua itu ketika terjadi. Al-Muhim ini yang pertama untuk seseorang itu selalu tadabur terhadap ayat-ayat Quran. Apa yang dia baca, hendaknya berusaha dia fahami. Termasuk dalam hal ini, amsalul Quran. Permisalan yang banyak Allah sebutkan dalam Quran. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah berikan permisalan-permisalan di dalam Quran agar mereka mau ingat. Disebutkan dari beberapa ulama salaf dari mereka menangis ketika belum bisa memahami permisalan yang Allah sebut di dalam Quran. Ketika mereka ditanya kenapa engkau menangis? Dia jawab karena Allah katakan di Al-Ankabut ayat 43, وَتِلْكَ amsal نَدْرِبُهَا لِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ Itulah permisalan dalam Quran yang kami berikan pada manusia dan tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Maka dia khawatir bukan termasuk orang yang berilmu. Karena tidak mampu memahami permisalan itu. Wa Allah sebutkan hanya orang yang berilmu. Khawatir hilang ilmu itu dari dirinya. Termasuk dari orang-orang jahil yang dicela oleh Allah karena dia tidak memahami permisalan yang Allah sebutkan dalam Quran. Sementara berapa banyak lewat kepada kita ayat-ayat Quran, permisalan demi permisalan, tanpa kita faham, bahkan tanpa kita berusaha untuk mengerti apa makna permisalan yang Allah berikan ini dalam Quran. Banyak sekali permisalannya. Mataluhum kamathalil ladzi koda Permisalan mereka seperti orang yang menyalakan api. Orang yang bersedekah Allah sebutkan kamathali habba. Seperti biji keluar tunasnya sampai dia mengeluarkan banyak buah hasil yang banyak. Kamathalil kalb. Ada permisalan yang jelek Allah sebutkan seperti anjing Ditinggal dia menjilatkan lidah, diberi sesuatu, tetap menjilatkan lidahnya. Kamathalil himar yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa buku. Permisalan begitu banyak. Dan semua itu tidak sia-sia. Disebut oleh Allah untuk difahami. Kenapa Allah sebutkan demikian? Dan apa yang dikehendaki makna dari permisalan tersebut. La yaqiluha illal alimun. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah kuncinya ada dua. Yang pertama kamu memakmurkan hatimu dengan urusan akhirat. Jangan tersibukkan dengan perkara duniamu membuat kamu lalai dari masalah agamamu yang itu masalah syariat urusan akhiratmu. Yang kedua, demikian pula hendaknya seorang hamba mengingat selalu kebesaran dan keagungan Allah. Baik itu dengan nama dan sifat keagungannya, dan ditadaburi pula makna-makna agung yang ada padanya. Makanya para ulama mensyarah asma Allah Subhanahu wa taala al-husna Salah satunya yang termasuk sangat bagus adalah karya Imam Abdurrahman Ibn Nasir sadi rahimahullah tentang syarah nama-nama Allah. Nama ini apa maknanya? Bagaimana kaitannya, hubungannya dengan kehidupan kita? Urusan suluk dalam kehidupan. Latif itu apa maknanya. Lalu lutfullah dari kasih sayang Allah kepada hambanya apa saja yang masuk di dalamnya, rahmatnya dan nama-nama keagungan Allah yang lainnya. Makanya Allah perintahkan kepada hambanya untuk memahami ini. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang sempurna, yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Jika saja itu difahami, orang akan benar-benar mengagungkan Allah. Makanya ketika Allah sebutkan celaannya kepada orang musyrikin yang menyutukan Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Mereka itu tidak mengagungkan Allah seperti yang seharusnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat matwiyatum biyamini. Padahal bumi ini semuanya ada dalam genggaman Allah di yaumul qiyamah. Dan langit yang sedemikian besar dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya kebesaran dan keagungan Allah tetapi tidak mereka pahami tidak mereka berusaha untuk mengerti betapa agung dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala di Bukhari Rasulullah sebutkan yakbidullahu al-ardha yaumal qiyamah wa yatwis samawat biyamini. Di hari kiamat Allah genggam bumi, Allah lipat langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah katakan, "Anal malik, ainal mulukul ard?" Aku yang berkuasa. Mana penguasa-penguasa bumi? Mereka kecil, rendah dan hina di yaumul qiyamah. Masing-masing akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya yang telah dia perbuat selama hidup. Oleh sebab itu pula, perkara penting yang juga membantu seorang mukmin untuk terjaga dari kerasnya kolbu, dari kerasnya hati dan ron, noda hitam yang menutupi kolbunya adalah zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. Ketika Abdullah bin Busur radhiyallahu an datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan kepada beliau ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya wahai Rasulullah syariat Islam banyak bagiku berat bagi aku terlalu banyak maka ajarkan kepadaku sesuatu yang ringan tetapi mencukupi aku untuk kebaikanku. Maka Rasulullah sampaikan kepadanya, La yazalu lisanuka rotban didikrillah. Usahakan untuk lidahmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah SWT. Tiap waktu berharga bagi seorang muslim. Berzikir tiap menitnya bahkan tiap detiknya. Rasulullah SAW sendiri, padahal yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang, beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam setiap hari. Bertobat kepadanya. Dalam riwayat lebih dari 100 kali. Sallallahu alaihi wasallam. La yazalu lisanu karatban bidikrillah. Jadikan lisanmu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Ingat, kalau saja orang mau introspeksi diri, bahwa segalanya akan kamu pertanggungjawabkan dan masing-masing kita semua sendiri. Kita akan masuk kubur sendiri. Tidak ada yang menyertai dan menemani kita dari orang-orang kecintaan kita kita jawab pertanyaan mungkar wa nakir sendiri di kubur, di alam barzakh, dibangkitkan sendiri, di mahsyar sendiri, di hisab sendiri, di hadapan Allah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tanpa ada penerjemah dan Allah tidak butuh itu. Setiap hambanya langsung bertatap muka, langsung berhadapan dengan Allah, untuk hisab dan mempertanggungjawabkan segala yang dia lakukan di dunia tanpa ada penerjemah. Kamu sendiri. Kamu lewati jembatan di atas jahanam sendiri. Semuanya ditimbang amalanmu sendiri. Kalau saja itu diingat oleh setiap hamba, tidak akan ada yang dia sia-siakan dari waktunya. Rasulullah SAW sebutkan, ihris Alamayan fauk Berambisilah, antusiaslah, bersungguh-sungguh terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Yang bermanfaat bagimu, perhatikan. Apa yang kamu anggap itu manfaat bagimu, maka jangan kamu tinggal. Jangan kamu buat main-main. Jangan kamu sia-siakan terbuang begitu saja. Ihris. Eh, Jaga betul-betul jika itu memang bermanfaat bagimu. Ihris eh, alamayan yanfa'uk. Sebagian orang menyia-nyiakan hidupnya begitu saja. Untuk entah apa sudah. Ke sana, kemari, dia buang-buang waktunya. Tidak ada ibadahnya, tidak ada ilmu yang dia kaji, tidak ada tadabur Quran, tidak ada zikir, tidak ada ini. Kata Hasan al-Basri, ya bna Adam, innama anta anfas. Kullama dhahaba nafasun, iqtarabta ila qabrik. Wahai Bani Adam, kamu itu cuman susunan nafas. Nafas. Tiap kali lewat satu nafasmu, dengan itu semakin kamu mendekat ke kuburanmu. Ajalmu semakin dekat. Kamu tinggal hitung saja nafas per nafas hilang. Semakin lewat, semakin kamu berarti mendekat kepada kematianmu. Ini nama anta anfas. Ihris alama yang fa'uk. Segala yang bermanfaat bagimu, jaga. Jangan kamu sia-siakan seseorang mendatangi imam Amir rahimahullahu taala menyampaikan kepada beliau aku hendak berbicara padamu sesuatu kata beliau tidak walaupun itu satu kata atau beliau katakan tidak walaupun itu setengah kata. Kata orang ini kalau gitu berhentilah sejenak untuk aku sampaikan sesuatu kepadamu. Kata beliau amsikishams. syams. Kalau kamu bisa tahan itu matahari. Artinya biar dia tidak berputar. Karena zaman terus berputar waktu. Tahan itu matahari untuk tidak berputar sehingga waktuku tidak tersia-siakan. Sebagian orang tidak hanya menyia-nyiakan waktunya, tapi bahkan juga menyia-nyiakan waktu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan dia, dia banyak menyita waktu yang sangat berharga bagi orang lain, umur bagi orang. Dia sia-siakan. Tidak seharusnya demikian seorang mukmin. Ihris alamayan fauk. Berusahalah perhatikan dan jaga segala yang manfaat bagimu. Yang keempat adalah mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama yang karenanya Orang akan semakin takut kepada Allah karena Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah orang yang berilmu. Semakin bertambah ilmu seseorang, dia akan semakin takut kepada Allah. Dan Allah batasi, innama hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Yaitu yang berilmu syar'i, ilmu agama, ilmu Quran, ilmu sunnah. Itu yang akan membuat orang takut, tunduk dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ayat yang Allah perintah kepada nabinya untuk meminta tambah kepada Allah. Wa qul Rabbi zidni ilma. Dan katakan, wahai Rabbku, tambahlah kepadaku ilmu. Tambah untukku ilmu. Kata Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah, tidak ada ayat lain yang di situ Allah perintah kepada nabinya untuk meminta tambah sesuatu kecuali ilmu ini. Menunjukkan tidak ada yang lebih utama dari ilmu syar'i. Tidak ada yang lebih afdol dari ilmu agama. Karena itu membuat orang takut kepada Allah. Jika ada yang lebih afdol, pasti Allah perintah Rasulnya untuk meminta tambah. Tapi enggak ada. Hanya ini satu-satunya ayat yang Allah perintah kepada Rasulnya untuk meminta tambah darinya. Ilmu. Wakul Rabbi zidni ilma. Dan Allah pun berjanji kepada hambanya, jika mereka bersyukur, kepada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku pasti menambah kenikmatan untuk kalian. Ilmu nikmah minallah. Wa ayu nikmah. Ilmu itu sendiri kenikmatan bahkan kenikmatan besar. Kenikmatan yang sangat agung yang Allah berikan kepada hambanya. Dengannya orang mengetahui jalan hidupnya. Dengannya orang berjalan dengan keridhaan Allah. Hidayah dan keselamatan di akhiratnya kelak. Hidayah di dunianya. ba'ahudaya Seperti Allah sebutkan. Yang mengikuti hidayahku, ilmu. Dia tidak akan tersesat di dunia ini, terbimbing pada hidayah, walayashqa tidak akan celaka di akhirat kelak, diselamatkan oleh Allah dan surga baginya. Ini kenikmatan. Agar Allah tambah kenikmatan ini wajib untuk dia bersyukur kepada Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, Miftahul Mazid asyukur atau syukrullah. Kunci ditambahnya kenikmatan adalah bersyukur kepada Allah. Miftahul mazid, syukurullah. Kunci agar kamu ditambah kenikmatan yang Allah berikan untukmu, bersyukurlah kepadanya. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan amalan, bersyukur dengan hati, keyakinan bahwa ini semua hanya dari Allah, bukan dari daya dan upaya kita. Dengan itu Allah akan semakin tambah kenikmatannya kepada hambanya termasuk di dalam ilmu adalah menghadiri majalisul ilm, majelis ilmu, majelis yang dikaji di situ ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul. Telah lalu tadi hadis Abu Hurairah Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna Allah wa wa bainahum al-hadith. Berapa orang ini jika duduk di masjid, baca ayat Quran, mereka pelajari, mereka kaji, turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi oleh rahmat dan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Demikian pula dari hadis Sahal ibnu Hamdalah atau Sahal ibnu Hamdaliyah Rasulullah sebutkan majtama'a qaumun ala dzikr fatafarraqu anhu illa qila lahum qumu maghfuran lakum kalau orang berkumpul untuk berzikir kemudian mereka berpisah, pulang, dikatakan kepada mereka, pulanglah dalam keadaan kalian telah diampuni. Pulanglah dalam keadaan kalian telah diampuni dosa-dosa kalian. Hadis disahihkan oleh Imam Al Albani. Eh, kata Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, kumpul untuk berzikir atau majlis zikir yang dimaukan adalah muwadabah alal amal bima aujabahullah. Orang berusaha menjaga terus untuk beramal sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Katilawatil Quran. Misalnya itu membaca Quran, qiraatul hadith, mengkaji hadis, wa mudarasatul ilm, Demikian pula mengkaji dan membahas ilmu. Itu majelis zikir. Makanya kata Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Tabi'in, majelis zikir itu majelis halal wal haram. Artinya majelis yang dikaji di situ dibahas ini halal, dalilnya ini ayat hadis maknanya begini, ini haram, ini boleh, ini perintah, ini larangan dan semakna dengan itu. Karenanya orang terampuni dosa-dosanya, terangkat derajatnya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seorang mukmin hendaknya selalu berusaha untuk meningkatkan imannya dengan terus rajin dan semangat mendatangi majelis ilmu yang dikaji di situ tafsir ayat Quran, hadis Rasulullah SAW untuk guna membenahi akidahnya membenahi ibadahnya, membenahi muamalah dan akhlak dia, hubungan suami istri, bapak atau orang tua anak, atau sebaliknya anak ke orang tua, tetangga, dan lain sebagainya. Orang butuh ilmu. Kata Imam Ahmad, lebih kebutuhan ilmu itu ketimbang kebutuhan makan minum mereka. Makan minum orang cuma paling dua tiga kali sehari selesai. Walaupun dia nggak makan, nggak minum, nggak masalah. Tetapi ilmu, setiap nafasnya, orang butuh bimbingan ilmu. Dari dia mulai buka mata, sampai dia memejamkan mata kembali tidur, seluruh aktivitasnya butuh bimbingan ilmu. Oleh sebab itu Allah sebutkan wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula amanat ini syariat ditolak karena takut gunung langit bumi makhluk besar khawatir tidak mampu menjalaninya tapi dibawa oleh manusia Allah katakan dia penuh kedoliman, penuh kejahilan. Maka sifat bawaan manusia adamul ilm. Tidak ada ilmu padanya. Wa mailuhu ila ma yahwa. Dan cenderung manusia itu mengikuti hawa nafsunya. Zolum, banyak kedolimannya. Jahul, banyak kejahilannya. Itu watak manusia. Makanya dia butuh ilmu agar terangkat. Kejahilan-kejahilan itu dari dirinya terbuang diganti dengan ilmu. Agar terangkat kedoliman-kedoliman dari dirinya, terganti dengan keadilan. Orang gak adil. Jangankan ke orang lain, bahkan pada dirinya sendiri. Sering dan banyak tidak berbuat adil. Pada dirinya sendiri. Makanya dibimbing oleh syariat yang mulia. Oleh Quran dan Sunnah agar dia adil. Dalam segala sesuatu Makanya kita ketahui Rasulullah SAW naha ayan ta'ilar rajul bina'latin <clears throat> wahidah. Melarang orang untuk bersandal atau beralas kaki cuma satu. Pakai yang kanan doang atau cuma yang kiri saja. Liyanta'il bihima jami'an au liyakhla'huma jami'an. Ima dua-duanya dia pakai atau dua-duanya dia lepas. Karena kalau tidak dia nggak adil. Satu kakinya dia lindungi, nggak kena duri dan yang lain. Yang satu telanjang. Mungkin saja kena kotoran, kena duri, kena ini. Nggak adil. Diperintah oleh Rasul untuk adil. Wanaha anil qaz'ah. Rasul melarang orang itu untuk qaz'ah mengambil sebagian rambutnya, meninggalkan sebagian yang lain. Gak adil. Misalnya, semua rambutnya dia pendekkan, kecuali belakangnya dia panjangkan. Panjang. Atau yang atas tebal, kiri kanan dia tipiskan, cepat. Dan yang semisal itu. Dilarang. Kadang itu dia nggak adil. Kenapa yang ini kamu pendekkan, yang itu kamu panjangkan? Apa alasanmu? Padahal itu rambut sama. Orang bisa nggak adil bahkan pada dirinya sendiri. Makanya perlu bimbingan agama. Perlu ilmu syariat. Membimbing, mengajari kita. Begini loh adil itu. Pada dirimu, pada orang lain, pada istrimu, pada anakmu, Makanya adil diperintahkan kepada anak-anak kita dalam segala hal, bukan hanya pemberian. hatal kubla. Bahkan kalaupun itu hanya masalah ciuman. Mungkin orang punya anak tiga atau lima atau lebih. Satu kamu cium, semua harus kamu cium. Kalau tidak kamu akan membuat kecemburuan sosial. Sakit hati anakmu yang lain. Kenapa fulan dicium saya tidak? Abah, bapak ini lebih sayang kepada yang ini. Hanya mereka cemburu. Memicu permusuhan di antara mereka, kebencian. Orang tua butuh adil. Bukan hanya sekedar nafkah. Begitu pula kepada istrinya dan yang lain-lainnya semua itu butuh bimbingan ilmu, cahaya dalam kegelapan. Makanya Allah sebutkan tentang Rasulnya, Laqad ja'aku minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang jelas. Yang membawa penerangan dan kejelasan. Nur cahaya di dalam ayat ini kata Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah Imam Ibnu Jarir yang dimaksud dengan cahaya adalah Rasulullah SAW. Karena beliau cahaya yang Allah terangi dengan beliau umat manusia diterangi jalan mereka, diterangi kehidupan mereka dengan cahaya syariat, cahaya wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa permasalahan terkait solusi agar orang terjaga dari kerasnya hati yang jelas orang ada masa semangatnya untuk beramal tapi ingat jangan kamu over jangan kamu menuruti kemauan kamu yang menggebu-gebu sehingga dengan itu kamu keluar dari garis sunnah Rasulullah SAW. Jangan keluar Batasi dirimu dengan apa yang dibatasi oleh Rasulullah SAW. Cukup bagimu apa yang cukup bagi Rasulullah SAW. Batasi. Kalau itu dituruti over, pasti akan jenuh. Kalau sudah jenuh, orang akan mudah terbawa kepada hawa nafsunya. Menuruti syaitan, terbawa kepada kemaksiatan dan syahwat, dan dampaknya adalah dosa yang akan dia pikul di hari kiamat kelak. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari semua itu dan membimbing kita selalu dengan taufik dan hidayahnya, dengan tuntunan sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.